Adapun secara istilah ini tajwid tanwin dan nun sakinatun zaidatun tathbutu fil lafzi dunal khatti. Nun sukun merupakan tambahan nun sukun sebagai tambahan yang adanya ketika diucapkan tasabutu fil lafzi duna khatti sedangkan tulisan tidak ada secara tulisan tidak ada itu tanwin demikian pula wa fil wasri secara, secara wasal pun tidak ada duna rofi itu tanpa wakaf ahwan sini wa fil wasli tasbutu fil lafzi wa fil wasli tanwin adanya dalam pengucapan tanwin berupa nun sukun adanya dalam pengucapan tidak ada secara tulisan dan juga adanya ketika wasal tidak ketika wakaf sudah kita lalui definisi ini dan tanwin bahwa mukhtasun di awakhir asma terkhususkan adanya di akhir-akhir isim sudah terlalu lalui pula tanwin khusus adanya di akhir-akhir isim sehingga ketika pun kita temukan di akhir fi'il waliyakunan dengan manasfa'an itu hakikatnya bukan tanwin tapi itu kong nun jadi ruang nun. Sehingga ditulis dengan tanwin. Bikhilafi nun sakinati berbeda dengan nun sukun fa innaha adapun nun sukun yang dia bukan tanwin tathbutu fil lafzi wal khatti ada secara pengucapan dan secara penulisan ya, ketika diucapkan dan ditulis ada mensukuninya wal wasli wal waqfi demikian pula ada ketika wasal dan ketika waqaf hmm. nun sukun dalam setiap kondisi jadi ya ada takunu fil asma wal af'al wal huruf dan nun sukun ada pada semua kalimat baik ada pada isim, fi'il dan huruf. Ya. Nun sukun ada pada isim, ada fi'il dan juga pada huruf. Hmm. Mutawassiqatan wa mutatarrifatan. Demikian pula nun sukun adanya ada kala di tengah atau subuh dan ada kalanya di akhir di ujung sedangkan tanwin la yakunu illa mutatarrifatan tidak ada melainkan di ujung saja itu perbedaan antara tanwin dengan nun sukun wa fi mudud dan juga bait ini disodorkan dituangkan ya untuk mengenali hukum-hukum mad mad mudud di sini jama'u maddin jamak mad jamaknya itu mudud wa huwa huna ibaratun an ziyadatil maddi fi hurufil lin dan mad yang dimaukan di sini adalah ungkapan dari bertambahnya mad pada huruf-huruf lin waw dan ya di ajli hamzatin dan bertambahnya mad pada huruf-huruf lin boleh jadi dikarenakan hamzah iyalah mad wajib atau mad jaiz wajib muttasil oh, jaiz munfasil atau hmm. sakin atau bertambahnya mad ini karena sukun sehingga mad alin disukun Hamas saya atas lebaran yang akan datang insya Allah. Jadi bait-bait syair ini peruntukan bagi mereka-mereka yang ingin tahu tentang hukum-hukum seputar nun sukun, demikian pula tanwin dan hukum mad. Qala al-Zamzuri rahimahullah سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميه ذي الكمال سميته aku namakan dari rangkaian bait-bait syair ini Bituhfatil Adfari dengan nama Tuhfatil Atfal Tuhfatul Atfal itu namanya Tuhfah artinya penghargaan Atfal anak-anak kecil penghargaan bagi anak-anak kecil hmm hadiah maksudnya yaitu penghargaan bagi mereka-mereka ya, para pemula ya, penghargaan bagi para pemula dalam mempelajari ilmu tajwid An Syekhina beliau sampaikan apa yang beliau tuangkan dalam bait-bait syairnya ini dari syekh kami kata beliau menunjukkan terapi an syekhihi dari syekhnya yaitu almihi dzil kamali yang memiliki kesempurnaan dia memuji sang guru di sini almihi gurunya dzil kamal yang memiliki kesempurnaan sehingga beliau terjatuh ke dalam apa? Gulu fil ashkhas melampaui batas terhadap seseorang dalam memuji sang guru. Boleh seorang tua talib memuji sang guru, tetapi apa? Jangan melampaui batas. Bahkan biasa di majlis-majlis para masyayikh mereka kadang mendidangkan syair untuk memuji sang guru, tapi tidak berlebihan seperti bait-bait syair yang didendangkan di hadapan hajuri ataupun yang lainnya yang sifatnya berlebihan guru bil ashraus ini tentunya karena ada asar tasawuf asar sufi dan sufi biasa mereka melampaui batasan dalam memuji tokoh-tokohnya maka tidak ada zat yang sampai kepada kesempurnaan kecuali Allah SWT semata. Qala al-Jamzuri rahimahullah beliau sendiri terangkan syarah artinya menerangkan dan syarah dari ucapannya beliau sendiri Samaitu bi tuhfatil atfali eh samaitu Hadzal nadma aku namai nazam ini bait-bait syair ini tuhfatil atfali yaitu ay takhsisuhum bi syai'il hasani aku khususkan mereka dengan sesuatu yang terbaik Wal muraduhuna dan dimaksudkan di sini yaitu al-ahkamul atiyatu hukum berikut ini. Beliau khususkan para pemula dalam bidang ilmu ini dengan hukum-hukum berikut ini. Wal atfal jam'u tiflin. Atfal jama' dari tifl. Anak kecil kalau ditanya. Wal والمراد به man lam yablughil hilma Jadi maukan dengan tifel secara bahasa adalah lam yablughil hilma orang yang belum balik orang yang belum balik itu anak-anak disebut tifel Gracias. maknanya kecil awil muradu al atfalu atau yang dimaksudkan dengan atfal di sini yaitu mithri fi hadal fanni yang semisalku yang sama denganku dalam cabang ilmu ini artinya apa sebagai pemula disebut atifl orang pemula mubtadi orang yang baru terjun dalam dalami ilmu ini naqilan an syekhina al-imam al-alimi al-allamati al-habr al-bahr al-fahamati insyaallah ujian ya, gurunya sebagai nukilan الشيخ كامي الإمام العالم اللامة الحب البحر الفهامة إيه، صفات غرو يرغى يعني العالم اللامة الحب البحر الفهامة سوري تنتا دان لوتان وجوغا yang banyak memiliki pemahaman Sayyidi wa الشيخ نور الدين علي ابن عمر ابن حمد ابن عمر بن ناجي ابن فنيس ابن فنيش المهي إذا تصغير فنيس نور الدين لقبه ابن علي ابن عمر namanya نعم. Adam Allahun naf'a bi'ulumihi Semoga Allah SWT melanggengkan manfaat dan ilmunya Doa Seorang murid terhadap gurunya ya Dianjurkan Dengan doa apa saja Yang penting apa Tidak berlebihan ya. Tidak guru Dzil kamali ay eh, At-tamami fi dzati was sifat yang memiliki kesempurnaan pada zat dan sifat wa sayyidil ahwali dhahirati wal batinah dan seluruh kondisinya yang zahir atau yang batin. Jadi berlebihan karena memuji gurunya. Yang tidak yang mana tidak ada yang sempurna dalam segala kondisi, ya, zatnya, sifatnya, semuanya hanya Allah swt. Fi Fima yarji'u lil khaliqi wal makhluq. Nanti pun beliau akhiri yaitu dalam perkara-perkara yang kembali hal itu lil khaliq wal makhluk yang sempurna pada zat Allah dan sempurna pada zat makhluk tentunya apa masing-masingnya berbeda ini saja tadi dihindari ya. pujian seperti ini Qala al al Dhabba Qulu samaituhu bituhfatil atfari samaituhu ay hadan nadma sama. Bituhfatil atfari hadhihi al-ba laysat min al-ilmi. Ba di sini bukan termasuk dari ilmu, wallahu alam. Yang artinya ba ini bukan dari perkara pokok inti. Ya. Cukup dengan mengatakan sama itu Tuhfatul Afari itu sudah cukup. Tambahan saja di sini, Pak. Wa minal ittihaf. Maknanya jadi hadiah atau penghargaan. Wal atfal jamu tiflin. Wal muradu bihim huna yang dimaksudkan dengan mereka atfal anak-anak di sini adalah alladzina lam yablughu darajatal kamali fi hadzal fanni yaitu orang-orang yang belum sampai pada derajat sempurna dalam ilmu ini artinya belum menguasai dengan sepenuhnya pada cabang disiplin, disiplin ilmu ini kan, para pemula tadi jadi mubtadi al-mubtadiin para pemula dalam ilmu ini an syekhina yakni halatakuni hadan nadmi dalam kondisi nazam ini ma'khudan madluluhu awismuhu عن الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة terambilkan maknanya atau namanya dari Imam Al-Alim Al-Lama Al-Hawra Al-Bahar Al-Fahama yaitu Syekh Nuruddin Ali Ibn Umar Ibn Hamdi Ibn Naji Ibn Funish Al-Mihi nisbatun di baldatin al ini nisbah disandarkan ke suatu kampung tusamma al dinamakan sebagai kampung almi bijiwari bijiwari syabyanil qum biiklimil munawafiyah Allah alam ini nama suatu daerah di sana di Mesir mungkin bisa ditanyakan nanti ke orang-orang yang sudah pernah pergi ke Mesir. Ulida rahimahullahu taala biha Ali ibn Umar syekhnya Al-Jamzuri ini beliau dilahirkan di sana di kota ini di Almi سنة تسعين وثلاثين ومئة بعد الألف هجرية 1139 Hijriah. Washtagalla bil ilmi dan beliau menyibukkan ilmunya muddatan beberapa tahun lamanya bil Jami'i Al Azhar. Bil Jami' Al Azhar. Berarti sudah sejak dahulu Jami'atul Azhar ini. Thumma رحل إلى طندة kemudian beliau rihlah ke Tondata atau Tonto wa sara yu'allimu an-nasa biha al-qira'ata wa tajwida wa ghairahuma min al-ulum kemudian di sana di Tondata Al-Mihi ini mengajarkan qiraat kemudian tajwid dan selainnya dari ilmu-ilmu yang dimiliki termasuk ini Adam Zuri berguru padanya karena gurunya ini berada di kota hatta taqala ila daril karamati sabihata yaumil arbi'a di arba asyrata lailatan min syahri rabi'il awal sanata arba' wa mi'atin wa alf hijriyah taghamadallahu bi rahmatihi sampai akhirnya beliau berpindah ila dari karam maksudnya harapan ya bukan berarti jazm pemastian berpindah ke surga dari masuk surga bukan memastikan harapan ya. semoga masuk surga Allah SWT tapi kalau pasti itu keyakinan yang salah yang keliru jadi orang-orang sufi ya. ya, meyakini gurunya ini adalah pasti ke surga. Ya. Yaitu di pagi hari di hari Rabu tanggal 14 dari Syahrul Rabiul Awal. tahun 1204 semoga Allah SWT meliputinya dengan rahmatnya Dil kamali ay sahibul kamal ay al-mutalabbisu bihi bisail ahwal yang senantiasa terhiasi, terselimuti pada seluruh keadaannya dengan kesempurnaan itu tadi langsung dari guru, fil ashkhas Qala Allah Ta'ala arju bihi ayan fa'at jadi jangan terlalu dihiraukan pembukaan-pembukaan ini pembukaan-pembukaan yang banyak melenceng ya, karena beliau bukan dari ahli sunnah hanya saja ma'ruf kita punya ini dipelajari dalam kita kitab tajwid ya. Jadi, di sini penting kita untuk mengambil dari guru ahli sunnah sehingga bisa diterangkan kesalahan-kesalahannya dan keliruan-keliruannya Qala arju bihi ayan fa'atullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Aku berharap bihi ya, dengan apa yang beliau hadiahkan ini ya, Tufatul Atfal ini bermanfaat bagi para pelajar tulab bagi para pelajar wal ajra dan aku pula mengharap pahala, eh, pahala wal qabul serta diterima wa thawab dan balasan dari Allah Subhanahu wa dan itu memang selayaknya tatkala kita selesai menjalankan suatu amalan perbuatan ya, tidaklah diiringi untuk kita mohon pahala dan juga diterima di sisi Allah swt. wa Ibrahim al wa Ismail rabbana taqabbal minna. Jika ya. Ibrahim dan Ismail selesai meletakkan qawaid dari penopang-penopang Ka'bah, ya beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Baru kami terimalah dari kami. Gitu selesai selesai dari kita melaksanakan suatu amalan hendaklah meminta qabul min Allah supaya diterima dari Allah SWT Allah taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin Nabi SAW pun membaca seperti itu meminta supaya diterima dari amalan yang beliau lakukan usai menjalankan suatu rangkaian ibadah kepada Allah Azza wa Jal untuk meminta pahala dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Jamsuri kata beliau ajubihi fa'atul laba aku berharap bermanfaat bagi setiap para pelajar ai uammilu minallahi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayanfa'a bihadzal nadhmi bermanfaat dengan nazam ini at-tullaba untuk segenap para pelajar bidhammi ta dengan didhamahkan ta'nya tullab jam'u talibin jamak dari talib talibun tulabun, au jam'u tallabin atau jamak dari tallab bi fathit ta mubalaghatan fi talib eh, fi talibin sebagai bentuk mubalaghah fi talib berlebihan dalam mencari menuntut ilmu yang banyak menuntut ilmu itu disebut talab jamaknya tulab juga yusirahum ba'da Allah menunjukkan lebih والطالب hmm. wal muntahi wal والمتوسط dikatakan seseorang sebagai talib penuntut ilmu itu mencakup al-mubtadi pemula al-mubtadi yaitu pemula orang yang memulai ya baru memulai dalam mempelajari ilmu ini. Demikian pula mencakup dikatakan talib itu muntahi yang dikatakan sebagai orang-orang yang sudah mumpuni mendalami dan banyak membidangi ilmu itu disebut muntahi. ini ma'ruf dalam istilah menurut ilmu ada menurut ilmu yang mubtadi ya berarti kitab-kitab yang dipelajarinya apa atau yang sudah dikatakan muntahi sudah banyak yang dia lalui bukan berarti muntahi artinya selesai ya sudah banyak yang dia lalui dia jalani dari cabang disiplin ilmu dan juga ada yang cukup mutawasit pertengahan pertengahan sudah agak lama dalam satu ilmu itu dikatakan talib juga wahwal muridul mutaqaddim itu al muridul mutaqaddim istilah suri murid sama yang mencari yang menginginkan wa arju bihi minallahi al ajran dan aku pun mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik syair ini supaya mendapatkan pahala Wasayati ma'nahu wal qabul demikian pula mendapatkan qabul diterima. Wa huwa tartibul gharadi al matlubi lidai ala du'aihi. Qabul maknanya itu tartibul al matlubi. Terbalasnya tujuan yang diinginkan. lidai oleh seorang yang berdoa ala du'aihi atas doanya katartibi thawabi ala ta'ati seperti terkabulkannya pahala atas seseorang yang berbuat taat wa is'afihi bil maqlubi dan dari jerih payahnya dalam dia mencari wasawaba adapun sawab bil alifi bi alifil itlaq ya, bi alifil itlaq di situ ada alifnya wasawab ba ada alif di ujungnya wasawaba demikian pula at-tullaba itu hanya alif alif yang ada yang ada di at-tullaba wasawaba sebagai darurat syi'riyah saja darurat syair ya, pensesuaian mencocokkan kalimat bukan berarti ada alifnya Thawab maknanya wa miqdarun minal jaza jalan sejumlah dari balasan kadar dari balasan ya'lamuhullahu yang hanya Allah mengetahuinya yatafaddalu bi adaihi liman yasha yang Allah SWT bedakan tentunya dalam memberikannya sesuai dengan orang yang Allah kehendaki min ibadah dari kalangan hambanya fi nadhiri amalihi fi nadhiri a'malihim hasanatihi untuk balasan bandingan dari amalan kebaikan mereka Nadir ini yang semisal artinya membalas yang semisal dari amalan kebaikan mereka artinya kebaikan dibalas dengan kebaikan Adapun kadarnya tentunya Allah lebih baik. Ya, tidak semisal kadar yang Allah berikan di akhirat itu lebih baik ketimbang apa yang kita lakukan di dunia. Qala asy-syihabu fi syahr syifa dikatakan oleh syihab dalam kitabnya syahr syifa Allah alam siapa dia al ajru wa thawab bima'nan wahid bermakna satu yufarraku bainahuma dan terkadang dibedakan antara ajar al-ajr wa thawab. Bi anna al-ajr bahwasanya al-ajr maknanya itu makana fi muqabalatil amal. Al-ajr maknanya itu sesuatu yang diberikan sebagai muqabala balasan atas suatu perbuatan. Ya. Kalau kita berbuat sesuatu ya, seperti nukar ya, atau nyangkul ya, atau yang lainnya berbuat sesuatu maka balasannya itu disebut ujrah ajar ini ajarnya ujrahnya karena diberikan dikarenakan ada suatu perbuatan yang dilakukan balasan atas suatu perbuatan. Wasawab dengan thawab tafdilan wa ihsanan min Allah Ta'ala sebagai karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu Taala yang terkadang hal itu tanpa apa? tanpa amalan itu zahirnya apa yang dia sebutkan wa yusta'malu kullun minhuma dan terkadang digunakan masing-masing dari al-ajr wa thawab bi al-akhar ya, dengan makna kebalikannya bisa dibolak-balik maknanya wallahu a'lam tidak usah berdalam tentunya dalam pembukaan ini kita baca hanya baca saja jadi kata oleh ad arju bihi ain fa'atullah ba arju ay uammil sama bihi ay bihadan nadhm bihadal nadi sama ayan fa'atul laba bidhamit ta wa tasdidil lam jamu talibin sama saja wa huwa al munhamiku ala syai'il munakkibu alaihi istilah istilah saja jadi orang yang mendalami sesuatu ya, yang menyulitkan baginya terus mencari mendalami sesuatu yang dianggap sulit baginya. Tidak diartikan pun insya Allah mafhum walid. Seorang penuntut pencari. فيشمل المبتدي وهو من لا يقدر أو من لا يقدر على تصوير المسائل مبتدي ya pemula yaitu orang yang belum mampu untuk menggambarkan masalah-masalah yang ada dalam ilmu itu wal muntahi wa huwa may yaqdiru alaihi yang mampu menggambarkan memaparkan masalah-masalah yang dalam ilmu itu al mutawassitu wa huwa man hasala tarafan min al ilmi yahtadi bihi ila baqiyah atau ila baqihi wa huwa itu orang yang man hasala tarafan sampai mendapatkan bagian dari ilmu yang dengan apa yang dia dapatkan tersebut yahtadi bihi ila baqihi bisa menyampaikan bisa menuntun kepada ilmu yang berikutnya jadi nggak sama sekali nggak kosong ya. wal ajru bin nasbi ajar di sini dinasabkan atfun ala ayan fa'a. Ayan fa'i naf'a. Arju bihi naf'ahu gitu. Sebagai isim yang ditakwil kepada masdar sehingga ajra nasab kepadanya. Wa huwa isalun naf'i ila al-'abdi ala tariqil jaza. Dia pun berupaya menafsirkan makna al-ajr itu tersampaikannya manfaat kepada sang hamba ala tariqil jaza sebagai bentuk balasan wa arju bihil qabula ay ayakbalani ayakbalani Allahu ayakbalani Allahu bisa hadan nadmi Allah SWT menerima amalanku dengan sebab nadam ini au yakbaluhu minni atau menerima dariku au yakbalahu minni menerima dariku au yakbalani wa iyyahu wa man ya'tana bihi atau menerima dari gurunya dan orang-orang yang memiliki perhatian dengannya. Masuk dia mendoakan murid-muridnya atau orang yang baca kitabnya. Wa arju athawaba bi alifil itlaq sama athawaba ada alifnya. Wa huwa miqdarun min al-jaza ya'lamuhu Allah yatafaddalu bi iqta'ihi liman yasha' min ibadihi bi nadiri amalihim amalihim hasanati sama yang sebelumnya. Fa'atuhu al ajri atfu tafsirin diatafkan pada ajar sebagai ataf tafsir menerangkannya. jazai atau itu diantara mukaddimah kemudian baru masuk kepada inti yaitu tentang ahkam nun sakinati wa tanwin hukum nun sukun dan tanwin قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني نون linun bagi nun itu si nun intaskun apabila disukun wa tanwini demikian pula tanwin arba'u ahkamin memiliki empat hukum nun sukun dan tanwin memiliki empat hukum fakhud tabini maka ambillah penjelasanku ini keteranganku rincianku ini mukadimahnya bahwasanya nun sukun awit tanwin nun sukun atau tanwin lahu ulahuma arba'u ahkamin keduanya memiliki empat hukum linuni hala sukuniha itu ketika disukun ingat di sini pembahasannya linun maksudnya ketika disukun intaskun wali tanwin dan tanwin wala yakunu illa sakinan dan tanwin tidaklah nyata melainkan sukun setiap tanwin pasti sukun iya jadi an in un sukun juga ahkamu arba'atin dia memiliki empat hukum binisbati lima yaqu ba'dahuma min al-huruf dinisbatkan terhadap apa yang akan terletak setelah keduanya dinisbatkan terhadap apa yang akan ada terhadap setelahnya dari huruf-huruf itu di nun sukun atau tanwin ditinjau dari huruf-huruf yang akan datang setelahnya baik itu huruf yang akan datang setelah nun sukun atau huruf yang akan datang setelah tanwin dia memiliki empat hukum ditinjaunya ingat dari huruf-huruf yang akan datang setelahnya setelah nun sukun atau setelah tanwin hmm. sehingga tersimpulkan menjadi empat hukum A yuj'alu kismail idghami kisman wahidan dijadikan dua macam yaitu idgham sebagai kisman wahidan satu bagian jadi nun sukun dan tanwin ditinjau dari huruf-huruf yang akan datang setelahnya dia memiliki empat hukum kenapa karena di sana dijadikan dua hukum idgham menjadi satu hukum. Kalau seandainya hukum idgham ini dipisah menjadi lima. Tapi karena disatukan idgham ini yaitu bi gunnah dengan bila gunnah maka karena jadi satu hukum menjadi empat. Wa illa fahiya khamsatun. Kalau seandainya dipisah idgham ini menjadi lima hukum. Walidha kultu oleh karenanya aku katakan kata Al-Jamsuri wa tapi ini eh tawdihi laha. Ya ambil keteranganku, rincianku, penjelasanku. Kenapa memiliki empat hukum bukan lima? Kama selanjutnya yang akan datang. Wa'lam anna nuna sakinata serta ketahuilah pula saya nun sukun tathbutu fil khatti wal lafzi tetap keberadaannya secara tulisan dan pengucapan dalam penulisan dan pengucapan nun sukun ada dalam pengucapan atau ada dalam tulisan dan pengucapan wa fil wasli wal waqfi ada ketika diwasal dan ada ketika waqaf wa takunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi dan ada pada isim ada pula pada fi'il ada pula pada huruf mutawasilatan mutatarrifatan demikian pula ada di tengah dan ada pula di akhir bikhilafi tanwini berbeda dengan tanwin fa innahu nunun sakinatun zaidatun karena tanwin adalah nun sukun yang merupakan tambahan tambahan bukan inti talhaqu akhirul ismi lafdhan mengikuti di akhir isim secara pengucapan ya, jadi mengikuti akhir isimnya apa? secara pengucapannya saja kutu khattan gugur secara penulisan artinya tidak ada secara penulisan walayakulu yakunu illa dan tidaklah tanwin ada melainkan apa? di ujung saja adanya di ujung tidak di tengah Li'annahu la yakunu illa min kalimatain. Karena tidaklah terjadi tanwin melainkan dari dua kalimat. Ya. Tidaklah terjadi tanwin melainkan dari dua kalimat. Wal ahkamul arba'atu dan hukum empat bagi nun sukun atau tanwin ditinjau dari huruf-huruf yang akan datang setelahnya. Hiyal idharu yaitu idhar wal idghamu Bikismehi itu idgham dengan dua pembagiannya bigunnah dan bila gunnah wal iqlabu dengan wal ikhlab wal ikhfa'u dan ikhfa fahudhifa wa hudhifat ta'u min arba'ati lidarurati dan dibuang ta pada kalimat arba'ah lidarurah karena darurat syair للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني asalnya apa arba'atu ahkamin fakhud tabini gitu. kalau arba'atu kepanjangan nyebutnya karena darurat syair terlalu panjang apa arba'u ahkamin gitu maksudnya dibuang situ taknya yang seharusnya apa arba'atu ahkamin kenapa harus arba'atu sahibu dulu Lughah dulu Lughah yang sudah selesai jadi satu ada jadi satu yang nah, sudah selesai ada dulu Lughah yang sudah selesai jadi satu ada hmm? Ya berarti sudah selesai kan? Ini sudah. Kenapa harus arba'atul? mudakar dengan muannas. Karena dalam menghitung 3 sampai 10 itu harus berlawanan jenisnya. Ya. Dalam kita menghitung 3 sampai 10 maka patokannya ma'dud yang dibilangnya, yang dihitung. Ya, kalau ma'dudnya mudakar maka adatnya bilangannya harus muannas. Jadi patokannya ma'dud yang dibilang, yang dihitung yang dilihat. Itu kalau tiga, sampai sepuluh. Sehingga perlawanan antara ma'dud dengan adatnya, Yang dibilang dengan bilangannya. Yang dihitung dengan hitungannya. Di sini yang dibilang yang dihitung apa? Mudzakkar muannats. Mudakar apa itu? Hukum secara lafaz mudakar hukum jamaknya kam berarti apa adatnya harus mana itu tapi di sini dibuang taknya jadi karena darurat syair terlalu panjang wallahu dalam